Namun sebelumnya kami akan meneruskan kembali pelajaran tajwid biar urut, biar tuntas, biar jadi diktatnya kan sudah, resumenya sudah kami bikinkan, sudah dibagi secara gratis fotokopiannya. insya Allah mudah-mudahan ibu dan bapak yang sudah memiliki bisa dipegang kol-kolah ya. Kita akan berbicara tentang kol-kolah nomor 36 dan 37. Di buku pelajaran Mas'ud Syafi'i, buku pelajaran tajwid itu di halaman 46 47. Ya jadi ada sinkronisasi 46, 47 itu buku Mas'ud CVI Biar eh, ada eh, kalau ini nggak paham coba buku ini, buku ini nggak paham coba buku ini gitu ya. Atau di diktatnya di halaman 45 ya, 45 46 tentang kolkolah sugro dan kolkolah kubro. Jadi di diktat lebih jelas. Jadi yang berbunyi hijau ya, hijau dan merah. So, uh, hijau huruf kolkolahnya, kemudian merah sukunnya. Begitu juga kol-kolah kubro ya. Eh, ini ada hijau dan merah. Baik, di halaman 46 berbicara membahas tentang kol-kolah. Kol-kolah ini dibagi dua. Ada kol-kolah sugro, ada kol-kolah kubro. Ingat, kiamat, kiamat sugro, kiamat kubro. Sugro kecil, kubro besar gitu ya. Apa bagaimana terjadinya? Tentu saja ini hanya terjadi pada huruf kol-kolah. Huruf kol-kolahnya mana? Hanya lima Kof, To, Ba, Jim, dan Dal atau disebut kot bujadin atau istilah keren kita baju di toko mana aja. Yang penting lima huruf ini terjadinya kalau dia mati atau dimatikan. Orang banyak salah membaca eh, huruf-huruf uh, ini saat hidup dikolokolahkan pula. Uh, logikanya seseorang disebut almarhum atau almarhumah kalau dia sudah meninggal atau mati dima, dimatikan gitu kan gitu kan e, meninggal atau dibunuh gitu kan itu nah, ini kolkolah pun begitu logikanya di sana terjadinya kolkolah itu kalau huruf itu dimatikan kalau dimatikan berarti dari hidup kan Jadi itu kolkolah kubro Kalau dia sudah mati, sudah almarhum berarti kolkolah sugro gitu. Mati dan tidaknya itu kalau sudah mati Ada tandanya di atasnya sukun Non sakinah ya Ada sakinahnya, ada sukunnya Sedangkan yang uh, hidup dimatikan, yang kol kolah kubro, kalau berbaris, masih berbaris biasa, bisa patha, bisa kasro, bisa doma, patah tain, kasro tain, doma tain gitu ya. Kalau patah tain jarang ya, jarang terjadi karena kalau patah tain dihentikan bukan kol kolah tapi nanti jadi madiwan. Baik. Di halaman 47 tentang kol kolah kol kolah ialah bunyi huruf yang mengeper, goyang bila ia mati atau bila mati karena dihentikan. Bila huruf kol-kolah itu mati atau mati karena dihentikan, jika kita baca bunyinya tidak terus menghilang, melainkan masih terdengar juga perlahan-lahan. Seperti bola ditendang setelah dia jatuh ke tanah tidak terus diam, melainkan kembali lagi ke atas. Jadi memba gitu ya. Kalau kita menjatuhkan besi atau benda-benda batu, jatuh ya jatuh. Lain dengan bola. Kalau bola jatuh ke tanah langsung ngeper lagi. Jadi suara huruf itu tidak tidak hilang gitu. Kolkola sugro, kolkola sugro disebut juga kecil ialah bunyi huruf kolkola yang mati asalnya. Jadi huruf kolkolanya sudah mati. Itu mana? Ya be tuh, ya be baknya mati huruf kolkolanya. Sudah mati, itu sugro. Jadi perbedaan sugro dan kubro sebetulnya terletak uh, mati atau tidak. Kalau mati sugro, kalau hidup berarti kubro. Satu, perbedaan prinsip yang kedua, sugro selalu ada karena syaratnya menjadi kol kan harus mati. Kalau kubro tidak selamanya ada, terjadi kalau dimatikan saja. Sama seperti mad ari disukun, mad lain, mad lin itu terjadi mad iwad, terjadi kalau dihentikan saja, kalau dimatikan, kalau berhenti. Kalau nggak dihentikan kol kola kubro tidak ada. Lain dengan kol sugro. Nah, oleh sebab itu kol-kola sugro itu bisa di, di tengah ayat ya di, di tengah kalimat bisa di akhir kalimat. Sedangkan kol-kola kubro umumnya di akhir kalimat. Kalimat pengertian kalimat di sini kata ya ahadun tuh. Umumnya uh, di akhir di akhir kata di akhir kalimat. Kenapa akhir kata kalimat? Karena ingat pengertian ahadun penggalan seperti itu kalau dalam bahasa Indonesia kan kata dalam bahasa Arab itu kalimat begitu. Yak eh, balu tuh yak kofnya ya kolkola sugro. Sedangkan kolkola kubro, kolkola kubro, kolkola besar ialah bunyi huruf kolkola yang matinya bukan asal. Dia mati karena dihentikan. Jadi huruf kolkolahnya masih hidup. Mana? Bahijin, bahijin. kolkola bukan. Bahihinya, matobi izinnya kosar. Kosarto ada yang nanya, Kosarto apa? Bacaan pendek. E, bacaan pendek, kenapa dibaca pendek? Karena belum ada pemanjangnya. Tidak ada alif, tidak ada waw, tidak ada iya. Atau tidak ada patah berdiri, atau doma berdiri, doma terbalik, atau kasroh berdiri. Jadi bacaan pendek. Itu. ishak Kol-kolah bukan. Haknya mad asli, koknya kosar. Watabba Kolkolah bukan, bil wasidi bukan. Kapan terjadinya kolkolah? Kalau bacanya dihentikan. Jadi kalau e, bacanya bahijin, berarti dia mau dibaca idhar karena ketemu huruf idhar. Ishaqo itu karena mau nyambung. Is, ishaqo wa Yaqub mau nyambung kan, mau wasol. Tabat yada abi lahabi wa tabbama, tuh mau nyambung gitu kan. Bil wasidi e, sana nyambung juga. Kapan terjadinya? Kalau dihentikan saja. Kalau tidak dihentikan tidak terjadi, itu bedanya. Prinsip Pertama, kol-kola sugro dan kubro. Kol-kola walaupun disebut sugro kecil, tapi selalu ada. Karena syaratnya menjadi kol-kola harus mati itu atau dimatikan. Kalau mati berarti kalau kelas sugro sudah mati, sudah almarhum gitu kan kalau ibarat orang itu. Kalau kubro itu katakanlah mati suri atau atau ya karena sesuatu eh, karena sesuatu menurut eh, ilmu kedokteran seseorang harus disuntik mati misalnya begitu. Ini logikanya saja. Nah, di resume ringkasan yang sudah kami bikin, di sana juga lebih mudah-mudahan ada ada ada bantu untuk menjelaskan untuk bantu memahami di hal di nomor nggak pakai halaman ya dipakai nomor 36 nomor 36 kol-kolah kubro yaitu apabila huruf kol-kolahnya huruf kol-kolah yang mana yang lima itu baju di toko atau kot bujadin ko to ba jim dan dal berbaris berbaris masih hidup gitu loh Nah, jika dihentikan membacanya, maka disebut kol-kolah kubro. Jadi terjadinya apabila dimatikan saja. Lihat halaman 4650 yaitu yang kita tengah pelajari sekarang. Sedangkan kolkolah sugro yaitu apabila huruf kolkolah mana? Kof, to, ba, jim, dan dal atau kot bujadin atau baju di toko ini berbaris sukun atau sudah mati. Kolkola sugro selalu terjadi karena syaratnya menjadi kolkola itu harus mati atau dimatikan. Harus mati berarti uh, sudah mati kolkola sugro. Harus dimatikan berarti kolkola kubro asalnya hidup dimatikan dihentikan. Jadi hentikan itu dimatikan istilah kita ya dalam bacaan itu. Nah. Kembali ke halaman 48 buku wajib yang ditulis oleh Masyud Syafi'i. Di sana ada bahijin. Bahij. Ishaq Ishaq Watab bil was itu e, kasrohnya nggak nggak ya di bawah sod ada kasrohnya itu ketinggalan cetakannya bil wasid yang contoh lain kasab kasaba kolkolah bukan kapan jadi kolkolah kasab as samadu kolkolah bukan Terjadinya kolkolah kalau dimatikan. as Seakan-akan di situ ada sukun. Ahadun kolkolah bukan. A-nya kosar, hanya kosar, dunnya kosar. Kenapa dibaca dun? Karena kulwallahu ahadun. Kalau ketemu huruf idhar. Di sini ya, kulwallahu ahadunillah biasanya ya. Itu ahadun. Kolkolah bukan. Kapan kolkolah? Kalau dihentikan membacanya. Ahad membacanya. Jangan salah. Tulisannya tetap bukan kolkolah itu Beda dengan kalau kelas sugro. Kalau kalau kelas sugro tulisannya sudah kolkolah karena sudah ada sukunnya. Sedangkan kolkolah kubro tulisannya belum kolkolah. Bagaimana? Kapan kolkolahnya dibacanya kalau dihentikan? Kenapa dihentikan? Ya itu bisa berhenti karena ada tanda wakaf atau ada nomor ayat atau lagi baca Quran kita berhenti karena napasnya kurang atau kata, karena ada hal-hal lain itu jadi bisa saja dihentikan sengaja bisa juga tidak disengaja, tidak disengaja ya tiba-tiba lagi baca Quran karena ada satu hal harus berhenti di situ. Kebetulan menemukan huruf-huruf kolkolah. Salah satu huruf kolkolah dari yang lima, maka dibacanya jadi harus kolkolah. Itulah kolkolah kubro. Kalau yang sukro yang sudah sukun ya. Itu. al falak, al-uqad, la syahid, mashhud. Itulah kolkolah. Ternyata di buku ini <laughs> banyak kalkola itu banyak cara eh, di di mudah di gampang diambil gampangnya ya kalkola ada dua sugro dan kubro kecil dan besar yang kecil sudah sukun sudah terjadi yang kubro belum terjadinya kapan kalau dihentikan kalau berhenti saja kalau tidak berhenti tidak ada itu bedanya jadi mana yang selalu ada yang kol sugro. kol kubro tidak selamanya ada. Kalau tidak dihentikan, tidak ada kol Sama seperti mad ada disukun dan mad lain atau mad iwad itu ya. Sama seperti itu. Nah, di halaman 48 dari buku yang ditulis oleh Ahmad Syafi'i ini, Cara membaca kolkolah itu banyak variasinya. Pada umumnya kolkolah itu berbunyi e dalam bahasa Sunda dari kata lemes ya, bukan lemes, lemes citerup e gitu sebagai tersebut tadi di atas. Akan tetapi pendapat yang lain ada sebagai mana banyak hal. Yang pertama kolkolah ada dua macam yaitu yang pertama kolkolah tetap bunyinya miring kepada a yaitu huruf-huruf seperti to dan kof yap yap mau al as as asbab yakbal ishaq itu cenderung ke a yang kedua, kolkolah yang bunyinya berubah-ubah menurut baris yang sebelum dan sesudahnya. Ya, huruf-huruf kalau ada ba, jim, dan dal. Kan lima hurufnya. Ya, ba, jim, dan dal ini selalu berubah-ubah. Yang pertama, bila huruf kolkolah terletak di tengah sesuatu kalimat, nah, atau di dalam kata, ini yang pertama miring ke A. Kapan? Bila huruf sebelumnya dan sesudahnya berbaris fathah. Mad mad mad ke A kan madrasatun ya ja'al ya betari susah ya banyak variasinya yang B-nya bila huruf yang sebelumnya berbaris domah yang sesudahnya berbaris kasroh dan sebaliknya ini cenderung ke A mujrimun yubtilu yubtil kalau dihentikan rejek suhum hook ada juga yang miring ke i, yaitu bila huruf sebelum dan sesudahnya berbaris kasroh. Ibe, ibe, ibe, lis, ije, ri, ide, ide. Ke, miring ke i. <laughs> Ya, miring-miring ini susah juga. Ya udah a, e, e aja lah gitu ya. Yang ketiga miring kepada u, itu bila huruf sebelum dan sesudahnya berbaris domah. Tobe, tobe tu Ude, hulu. Miring ke u-nya tuh. Yang keempat miring ke o, Bila huruf sebelumnya berbaris fathah dan huruf sesudahnya berbaris domah. Yadkhul, yudkhul, tujma'u, tajri, miring ke o-nya itu. Ada juga yang miring ke e, yaitu bila huruf sebelumnya berbaris kasroh dan huruf sesudahnya berbaris fathah. Mana? Rejek ke e kan? Rejek za, mede roro, qablik gitu ya ada ke e kobe kobe kobe kobe lik uh, jadi e nya ke e ada e nya ke i ke a ke u gitu kemudian halaman 50 huruf kolkolah terletak di ujung sesuatu kalimat adalah yang pertama miring kepada a yaitu bila huruf sebelumnya berbaris fathah atau kasrah lam yulad lam yalid ahad maghrib miring ke a ada juga yang, yang kedua miring ke i, yaitu bila huruf sebelumnya berbaris doma domah. Yaslub, lub, lub, lub, yakhluk, miring ke i ya. Agak susah ya, ya udahlah. Untuk awalan, pokoknya kolkolah ada dua, ada kolkolah sugro, ada kolkolah kubro. Kecil, sugro, kecil, kubro, besar. Uh, terjadinya hanya pada lima huruf saja. Baju di toko atau kot bujadin. Ba jim, ya toh, ba, jim, dal, to, dan kof. Atau kof, to, ba, jim, dan dal. Itu aja terjadinya kalau dia sudah mati Kalau kolah sugro, kalau hurufnya hidup dimatikan itu kalau kolah kubro itu. Terjadinya kalau mati atau dimatikan. Kalau mati berarti kolah sugro sudah mati, kalau dimatikan berarti kolah kubro. kolah mana yang selalu ada? kolah sugro karena syaratnya menjadi kolah harus mati. Kemudian di halaman 54 ini tentang tanda tanda wakaf. Ini juga jelimet. Amir ringkas saja. Kita ingat tanda-tanda rambu-rambu lalu lintas. Ada merah, ada kuning, ada hijau. Saya selalu memberikan klasifikasi tiga tiga warna. Merah kalau mobil menemukan lampu merah berarti harus berhenti. Mana? Nah, kasih tanda mim dan to. Kalau menemukan mim dan to mesti berhenti wakaf le jimim. Toknya wakaf mutlak, wakaf mutlak. Itu merah. Mana yang hijau tidak boleh berhenti lam alif la. Itu yang eh, satu dua tiga empat lima lima kolom dari bawah. Itu lam alif la ada mulwakof. Tidak ada tidak boleh berhenti. Itu eh, kita logikakan dengan lampu hijau, tidak boleh berhenti. Sama seperti kita membaca Al-Qur'an yang di tiada tanda wakof tidak boleh berhenti kan? Tetapi kalau di tol, di tol kita balik berhenti nggak, nggak boleh. Tapi kalau mobilnya mogok harus diapain? Mau pak polisi mau ngomel-ngomel nggak bisa orang mobilnya mogok, orang orang bacanya habis suaranya, habis napasnya. Nah itu. Coba kalau mobil mogok di tol diapain? Didorong kan? Nah itu juga membaca gitu. Kalau kita kepaksa berhenti di tanah wakaf lah atau di tiada tanah wakaf, minimal harus ngulang satu kata, satu kalimat sebelumnya. Ingat, pengertian kalimat itu dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia kata. Minimal satu kata sebelumnya kita ngulang lagi gitu, itu aja. Sedangkan lampu kuning ya selebihnya. Mana? Eh, lampu kuning itu boleh berhenti boleh enggak hanya konsekuensi hukum yang terpenting kalau berhenti di tanda lampu kuning kita tidak usah ngulang itu ada konsekuensinya bukan sekedar lampu kuning merah hijau di mana di gym Wakaf jaiz. Boleh berhenti, boleh tidak. Kalau nggak berhenti, boleh. Zai, boleh. Bahasanya aja boleh berhenti. Nggak berhenti, ya terus. Sod, boleh berhenti. Al-wakfu awla dihentikan lebih utama. Makan pete lebih enggak, lebih bagus enggak. Ngerokok lebih baik enggak. Orang ipong mas mesti tetap mau. <laughs> Gimana? <laughs> Wah, di situ berhenti lebih utama. Orang enggak <laughs> gitu kan. Ada lagi alwaslu aula, disambung lebih utama. Senin Kamis itu saum lebih utama. Orang belum bisa <laughs> gitu. Padahal utama ya sunahnya, sunah yang harus gitu kan harus diusahakan karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan Senin dan Kamis. Nah ini. Jadi itulah lampu kuning lampu kuning boleh berhenti boleh enggak boleh terus boleh enggak dan konsekuensi hukumnya kalau berhenti di situ tidak usah ngulang karena memang ada halte-nya Bagaikan kalau di jalan tol itu kita berhenti di pom bensin, di tempat peristirahatan, apa kita ditilang? dan enggak, karena boleh di situ berhenti kan? Itu logika kita aja. Kalau lampu hijau atau yang tidak boleh berhenti sama seperti di, di jalan tol, kita berhenti tidak boleh sembarangan gitu. Kecuali mogok gitu kan kalau mogok didorong gitu. e, begitu juga kof. Kof itu dikatakan di sini boleh wakof dikatakan di sini boleh wakof Nah, boleh wakop, nggak wakop nggak apa-apa. Gap. Di sini wakop sebelumnya ini sih tergantung yang sebelumnya wakop apa. Kemudian yang bulat ini nomor ayat seperti wakop mutlak ini boleh juga dimasukkan ke lampu merah. No, nomor ayat nomor satu, nomor dua, nomor tiga. Kemudian ain dan hamzah itu tanda rubu atau akhir surat. Kalau istilah kita mas satu alinia Jadi Quran itu masya Allah Eh, membicarakan sesuatu satu alinea, kemudian ganti lagi pembicaraan. Nggak ngacak pembicaraannya itu terurut ya. Kemudian yang titik tiga itu bila berhenti berhentilah pada sesuatu tanah tersebut tapi jangan berhenti di keduanya. Contohnya di halaman 55. Jadi kalau kita berhenti di roy boleh, tetapi tidak boleh berhenti di v Gimana? Contohnya di surat Alif Lamim kan di surat Al-Baqarah Zalikal kita bula raib. Boleh berhenti di situ, tapi tidak boleh berhenti di fi. Harus fihi hudal lil muttaqin itu. Atau kalau mau berhenti, zalikal kita bula raib fi hudal lil muttaqin. Jadi kalau berhenti boleh berhenti di salah satunya, tetapi tidak boleh berhenti di keduanya. Atau sekalian gak usah berhenti. Zalikal kita la raiba fihi hudal lil mutakin Itu lebih bagus ketimbang berhenti di keduanya. Mana? Zalikal kita la raib fi hudal lil mutakin Itu terlarang. Jadi tanda titik tiga seperti ini hanya boleh berhenti di salah satunya tetapi tidak boleh berhenti di keduanya.